Tentang surat Syekh Fauzan dibacakan oleh Syekh Adil Mansur. Ada yang mengartikan bahwa di Indonesia telah ada mufti yang bisa dimintai fatwa yaitu Ustadzul Qarnain. Apakah benar pengertian dari surat tersebut? Saya tidak memahami seperti itu. Ya. Kalau ada mufti di Indonesia ini, kalau yang namanya mufti banyak, yang namanya mufti bin pula banyak. Tapi kalau mufti ahli fatwa Allah musta'an. Ada cerita yang disebutkan Syekh al Bukhari, tapi saya tidak ingin cerita. Ya. Nah, usah. Dengan adanya hal tersebut, maka orang-orang yang menyampaikan atau membacakan surat syekhani yang pertama harus minta maaf kepada Ustazul Qarnain. Bagaimana hal seperti ini? Jadi sekarang terbalik. Keluar fatwa Syekh Rabi' mentahdir Ustazul Qarnain. Ada Allah Nah. Sekarang terbalik. Syekh Rabi' salah dalam berfatwa. Syekh mendengar dari satu pihak. Ustaz-ustaz menyampaikan berita dusta. Yang benar hanya satu. Yang benar hanya satu. Yang lain itu salah semua. Ya. Padahal Asy-Syafi'i mentahdir tahzir mufassal yang jelas, yang rinci, yang sesuai dengan wakil. Apa kewajiban seorang yang ditahdir? Semestinya mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu." Kecuali orang bertaubat, aslahu eh aslahu ma afsanu, memperbaiki apa yang telah mereka rusak memperbaiki apa yang telah dirusak. Kemudian menjelaskan, menerangkan, bukan diam. Bukan diam ya. Wah, saya lebih baik diam. Kalau ngomong nanti bikin fitnah. Tidak, harus dijelaskan. Selama belum terpenuhi tiga syarat ini, maka tahdir itu tetap berlaku. Ini yang harus difahami. Jangan dibilang Syekh Hani minta maaf, Tidak ada dalam surat minta maaf. Ya. Dengarkan ini perkataan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala yang saya dengarkan langsung setelah salat Maghrib. Setelah terjadi pertemuan maka saya mendatangi bersama salah seorang ikhwan yang tinggal di Makkah datang Syekh Rabi menaikkan tentang ini. Maka nas ucapan Syekh Rabi ini nasnya. Kata beliau, نصحته أنا نصحته ووعد بالخير فإن ثبت فالحمد لله وإذا ما ثبت فهذا شيء ثاني لكل مقام مقام saya telah menasihatinya dan beliau menjanjikan kebaikan janji loh ya kan menjanjikan kebaikan فإذا ثبت Kalau benar, alhamdulillah. Kalau tidak benar, maka ini perkara lain. Setiap uh, setiap permasalahan ada hukum tersendiri. Setiap permasalahan ada hukumnya tersendiri. Janji sudah menyatakan taubat, ya kan? Alhamdulillah. Dan itu sudah ditulis bisuhulah ya, dengan penuh kemudahan untuk bertobat, untuk kembali. Alhamdulillah. Kan janji ada yang ditepati, ada pula yang tidak. Maka kita mundur. Nah, selama tidak ada al-islah wa maka tahbir itu berlaku. Ini juga yang dinasihatkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ketika kami bertemu beliau di Madinah setelah salat Jumat bahwa dia harus disarih memperjelas dalam hal-hal apa dia rujuk dan ini juga nasihat dari Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala saya kira nasihat dari tiga masyayikh ini sudah cukup ya. nah Pasca ketahdir Syekh Rabi terhadap Ustaz Zul ternyata muncul bantahan-bantahan dari orang-orang fanatik dengan beliau. Bahkan ada yang langsung dikirim melalui SMS ke HP-HP kami. Mohon nasihatnya. Kalau nggak mau baca bantahan-bantahan itu matikan HP-nya. Ya. Atau ganti nomornya. Ya. Daripada pusing baca SMS yang beredar, kadang-kadang tidak jelas dari mana sumbernya. Daripada menyebutkan Jangan dipedulikan. Ya. Yang terpenting bagi kita mengamalkan nasihat masyarakat. Mengamalkan nasihat para ulama. Ya. Apabila telah terpenuhi tiga syarat, alhamdulillah. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini, kawan. Wallahu taala mensuap. Masya Allah ini pertanyaannya banyak. Kalau dikumpulkan bisa jadi satu kitab. Allah. lain kali mungkin ada kesempatan yang lain. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.